Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian syarah akidah Tahawiyah yaitu hari Kamis tanggal 6 Safar 1429 yang bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 2008. Yang terakhir kita bahas poin keberapa? Yang terakhir adalah poin 15. Kita masih berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada pembahasan yang lalu bahwasanya semua sifat Allah itu telah ada pada Allah semenjak dahulu kala. Sejak zaman azali dan Allah tidak bertambah sedikit pun sifatnya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa, Allah telah mempunyai nama sebagai Al-Khaliq, Maha Pencipta. Sebelum Allah mengatur siapa-siapa, Allah adalah Rabb yang Maha mengatur. Sebelum Allah memberikan rezeki kepada siapa-siapa Allah adalah maha memberikan rezeki jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adanya bukan setelah terjadinya makhluk tapi adanya semenjak dahulu kala. Kita masih ada kelanjutan dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini pembahasan tentang Allah ini penting di samping untuk membedakan antara ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok lain Juga membedakan kita orang Islam dengan non-muslim keyakinan kita tentang Tuhan. Pada poin yang nomor ke-16, beliau berkata, Qala al-Imam al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al-Tahawi rahimahullahu taala wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihya'ihim Kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Ya. Berkata Syekh Al-Imam al allama Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama Al tahawi rahimahullahu taala beliau wafat pada tahun 321 Hijriah yang bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Kata beliau, sebagaimana dia Allah yang menghidupkan orang mati setelah orang mati itu hidup itu nggak ada punya antum ya jadi itu terjemahannya lengkapnya begitu sebagaimana dia Allah yang menghidupkan orang mati setelah orang mati itu hidup dia berhak menyandang nama maha menghidupkan sebelum mereka dihidupkan Demikian pula dia berhak menyandang nama Al-Khaliq, Maha Pencipta sebelum menciptakan mereka. Ini juga hampir mirip dengan pembahasan yang lalu. Jadi Allah itu setelah menghidupkan orang mati, lalu orang mati menjadi hidup. Berarti Allah telah menghidupkan orang mati, setelah orang matinya hidup. Betul kan? Demikian pula sebelum Allah menghidupkan mereka, Allah sudah mempunyai nama sebagai Yuhyi wa Yumit, yang Maha menghidupkan. Jadi bukan hanya setelah menghidupkan, setelah mereka hidup baru baru Allah dapat nama Maha menghidupkan. Sebelum menghidupkan mereka, Allah telah mempunyai nama Maha menghidupkan. Karena sifat Allah, nama Allah ada semenjak dahulu kala sebagaimana adanya Allah al-awwal yang tanpa permulaan. Jadi pembahasan ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah hampir mirip dengan pembahasan-pembahasan yang lalu. Sifat dan nama Allah telah ada semenjak dahulu kala. Allah tidak bertambah dan berkurang sedikit pun setelah itu. Sebelum ada apa-apa dan siapa-siapa Allah sempurna dengan semua nama dan sifatnya setelah ada apa-apa dan siapa-siapa Allah tetap seperti dulu Sempurna dengan nama dan sifatnya Tidak berkurang dan tidak bertambah sedikit pun Di situ ada kata-kata Allah itu menghidupkan orang mati Itu kapan terjadinya? Terjadinya kapan? kiamat. Misalnya kan kiamat kan Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 6, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Dan di Quran banyak ayatnya tentang Allah menghidupkan orang mati ketika ditiup sangkakala. Yang kedua kalinya orang mati hidup. Berarti sekarang ini Allah telah menghidupkan orang mati atau belum? Sekarang belum. Walaupun Allah sekarang ini belum menghidupkan orang mati, tapi Allah namanya adalah Muhyil Mauta. Allah adalah yang menghidupkan orang mati. Walaupun belum terjadi. Walaupun terjadinya nanti nunggu kiamat dulu, barulah Allah menghidupkan orang yang telah mati menjadi hidup kembali. Nah, ini berarti sama dengan Allah Maha menciptakan. Sebelum kita diciptakan dahulu kala azali, Allah telah mempunyai nama sebagai Maha Menciptakan. Saya kira masalah ini jelas sekali ya. Jelas sekali. Jadi pada intinya bahwa sifat-sifat Allah itu telah ada semenjak dahulu kala. Tidak berkurang dan tidak bertambah sedikit pun walaupun perbuatan-perbuatan Allah itu selalu ada yang baru ketika Allah menakdirkan Allah mencintai orang soleh Allah membenci orang ahli maksiat, orang kafir ini kan terus menerus terjadi tapi sifat cinta dan bencinya sudah ada semenjak dahulu kala ya, ini saya kira mirip dengan pembahasan yang lalu dan mudah-mudahan penjelasannya cukup kemudian berikutnya pada poin yang nomor ke-17 Dalika fi annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu amrin ilaihi yasir la yahtaju ila syai'in laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir Hal itu karena dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Segala sesuatu butuh padanya Segala urusan adalah mudah baginya Dia tidak membutuhkan sesuatu Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia Dengannya Dia maha mendengar lagi maha melihat Ini juga merupakan kesimpulan daripada beberapa poin sebelumnya yaitu ini kesimpulan dari poin nomor ke-13 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memiliki sifat-sifat sebelum menciptakan makhluknya. Sifat Allah tidak bertambah sama sekali dengan wujudnya makhluk yang sebelumnya bukan menjadi sifatnya. Sebagaimana Allah itu memiliki sifat-sifat semenjak zaman ajali Demikian pula sifat-sifat Allah itu abadi Poin ke-13 Masih ingatkan ya Nah ini kesimpulannya Zalika yang demikian itu Mulai 13, 14, 15, 16, 17 Semua yang telah dibicarakan itu Allah yang betapa agung, betapa besar seperti itu Kenapa? Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa. Dan ayat-ayat mengenai Allah maha kuasa itu sangat banyak. Kita sering mendapatkan di dalam Al-Qur'an ayat yang berbunyi wallahu ala kulli syai'in qadir. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Dan Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pokoknya semua yang masuk dalam kata-kata sesuatu maka Allah Maha Kuasa. Yang masuk dalam kata-kata sesuatu itu apa saja? Semua yang selain Allah adalah sesuatu. Allah Maha Kuasa. Itu ringan, tidak ada yang berat bagi Allah. Kemudian wa kullu syai'in ilaihi fakir. Segala sesuatu itu fakir, sangat membutuhkan Allah. Kita ini sangat membutuhkan Allah. Yang lalu telah kita bahas betapa kita sangat membutuhkan Allah dan Allah sangat tidak membutuhkan kita. Kita mau taat, kita mau kafir semuanya, Allah tidak bertambah dan Allah tidak berkurang. Kita minta kepada Allah semuanya Allah berikan permintaan kita semuanya Allah tidak berkurang sedikit pun Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firmannya di dalam surat Fatir ayat nomor 15 Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyyul hamid Hai manusia kamu semuanya adalah fukara di hadapan Allah. Kamu semuanya membutuhkan Allah. Dan Allah itu dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Kita butuh Allah dan Allah tidak butuh kita. Kita tidak akan pernah berjasa atas Allah. Justru Allah yang berjasa kepada kita. Jangan sekali-kali kita mengatakan saya telah berjasa kepada Islam. Kalau tidak ada saya, Islam rugi. Ini keliru besar. Yang benar adalah Allah telah berjasa kepada saya menjadikan saya orang Islam. Itu nikmat Allah yang sangat besar. Bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat terakhir, Ya Munnu 'alaika an aslamu kulla tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman." Jadi bukan kita berjasa atas Islam Tapi Allah berjasa kepada kita Menjadikan kita sebagai orang Islam Semuanya butuh kepada Allah Wa kullu amrin alaihi yasir Semua perkara itu bagi Allah mudah Tidak ada yang sulit Allah tidak ada yang sulit Karena Allah itu Kun fayakun Surat Yasin ayat 82 innama amruhu idza arada syai'an ay lahu kun fayakun. Tidak ada yang sulit. Allah menginginkan apa saja, cukup Allah mengucapkan kun jadilah, maka jadilah dia. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka dari itu Allah itu tertawa melihat orang yang putus asa. Atau Allah heran melihat orang yang putus asa. Kadang kita merasa sudah mentok jalan benar-benar buntu, kita benar-benar putus asa. Itu Allah heran, Allah tertawa. Kenapa? Karena di depan lagi sedikit sudah ada jalan keluar kita. Tapi kita merasa nggak ada jalan keluar. Semua masalah itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah selalu ada ada solusinya. Dalam kehidupan ini jangan kita sekali-kali merasa ada jalan buntu. Tapi kita harus yakin selalu ada jalan keluar. Sebagaimana kita ada yang umurnya 20 ya, 20, 25, 30, 35 dan seterusnya. Selama usia kita mulai bayi itu, kita akan banyak melewati permasalahan kehidupan. Ada masalah yang berat, kita menganggap ini masalah yang paling berat, wah seakan-akan putus asa. Ternyata terlewatkan. Betul atau tidak? Ada masalah lagi yang berat, wah seakan-akan sudah mentok, sudah puncak ini. Ternyata terlewatkan. Ada masalah lagi, waduh berat. Kadang sampai mau bunuh diri. Ternyata terlewatkan. Ya, itulah kehidupan. ke depan nanti juga gitu. Karena semuanya bagi Allah itu mudah, jangan putus asa. Hanya kadang kita pikiran kita buntu. Yang penting adalah takwa kepada Allah. Wa may yaj'al makhrajan. Kemudian la yahtaju ila syai'. Allah tidak membutuhkan sesuatu pun. Ini penekanan yang tadi sebagaimana di dalam surat Fatir ayat nomor 15 yang telah disebutkan. Allah tidak butuh kita, kita butuh Allah. Kemudian ditutup poin nomor 17 ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Itu terjemahannya punya antum tidak ada. Padahal kalau antum lihat di matan aslinya ada. Jadi itu ditambahi surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau antum lihat di matanya itu ada, tapi terjemahannya tidak ada. Jadi tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah dan dia Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini sudah sering kita bahas dan ayat ini merupakan kaidah penting tentang Allah. Kaidah penting tentang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ini merupakan bantahan kepada kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk Lalu potongan berikutnya Wahuwa al basir Dan dia Allah yang maha mendengar Lagi maha melihat Ini adalah bantahan untuk kelompok yang mengingkari Nama-nama dan sifat-sifat Allah jadi ayat ini bantah dua kelompok. Yang benar Allah punya nama dan Allah punya sifat. Tapi nama dan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini poin yang nomor ke-17. Kemudian berikutnya poin yang nomor ke-18. Qauluhu rahimahullahu taala khalaqal khalqa bi ilmihi. Dia menciptakan makhluk dengan ilmunya. Ini pembahasan ini bagus sekali ya. Dia menciptakan makhluk dengan ilmunya. Karena Allah itu menciptakan makhluk dengan ilmunya, maka Allah pasti mengetahui semua makhluknya. Betul atau tidak? Seperti ini, meja ini ciptaannya siapa? Penciptanya siapa meja ini? Penciptanya Allah. Cuman yang membuat tukang kayu. Yang menciptakan itu Allah. Karena segala sesuatu penciptanya adalah Allah. Allahu khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Semua yang masuk dalam kata-kata sesuatu itu adalah ciptaannya Allah. Termasuk masjid ini yang menciptakan Allah. Cuman yang bangun, yang merancang, ada arsitek, ada tukang, ada yang lainnya. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Berarti semua makhluk ini Allah tahu. Tidak ada satupun makhluk yang Allah tidak tahu. Dan ini oleh Allah ditegaskan di dalam surat Tabarok. Surat Al-Muluk ayat nomor 14. Itu ayat yang sangat indah kalau direnungkan. Surat Al-Mulk ayat 14 Ala ya'lamu man khalaq Wahuwal latiful khafir Ala ya'lamu man khalaq Wahuwal huwal latifu al khafir Makna daripada ayat ini Ala ya'lamu man khalaq Bagaimana tidak mengetahui makhluknya Padahal dia Allah yang telah menciptakan makhluknya Allah menciptakan makhluk ini dengan ilmu Bagaimana mungkin Allah tidak tahu Toh mereka adalah ciptaannya Allah Jadi jawabannya Allah itu tahu semua makhluknya Kita ini tahu semua Allah Maka dari itu ditutup ayat ini dengan dua nama Yang mengandung sifat Wahuwal latifu al-khabiru Dan dia Allah adalah al-latif kalau dalam terjemahan itu diartikan maha lembut. Al-latif huwa man yudriku ma daqqa minal asya. Latif itu mengetahui yang kecil daripada sesuatu yang lembut daripada sesuatu jadi Allah Al-Latif yang lembut-lembut Allah tahu Al-khabir itu man yudriku ma khafiya minal asya. Mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Subhanallah. Jadi Allah itu maha mengetahui segala yang paling lembut selembut apapun dan Allah maha mengetahui segala yang tersembunyi disembunyikan dimanapun. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu rahasia kita dan yang lebih tersembunyi dari rahasia pun Allah tahu. Rahasia yang ada di dalam dada kita Allah tahu. Yang belum masuk dalam dada kita dan baru akan masuk 10 tahun lagi Allah sudah tahu. Subhanallah. Dan ayat ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita mengimani ayat ini surat Tafarak atau Al-Mulk ayat 14, kita hidup ini tenang. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah kita tahu semuanya. Kita berbuat baik, Allah tahu. Sehingga kita semangat berbuat baik. Kita berbuat jahat, Allah tahu. Sehingga kita takut berbuat jahat. Kita baik kepada orang, Allah tahu. Sehingga kita semangat. Kita didolimi orang, Allah juga tahu. Tenang aja, Allah tahu. Dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Jadi dalil tentang ilmunya Allah adalah makhluknya Allah. Makhluk Allah menunjukkan ilmunya Allah. Adanya makhluk karena adanya ilmu. Jelas ya? Sebagaimana juga kekuasaan Allah itu menunjukkan ilmu Allah. Kekuasaan Allah yang meliputi segala-galanya menunjukkan ilmunya Allah. Bagaimana hal itu digabung di dalam surat Fatir ayat nomor 44. Dalil atas ilmunya Allah dan kekuasaan Allah. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana aliman qadira Jadi ciptaan Allah itu menjadi dalil atas ilmunya Allah dan juga atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang membuat Allah Subhanahu wa taala lemah. Kemudian juga ditegaskan lagi di dalam surat Saba ayat nomor 3. La ya'zubu anhu mitqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh wala asgharu min dalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah. Walaupun sesuatu itu sekecil darah. Darah itu benda yang paling kecil. Semut atau bahkan yang paling kecil adalah atom. Tidak tersembunyi dari ilmu Allah. Baik yang ada di langit-langit Atau yang ada di bumi Yang lebih kecil dari itu Yang lebih besar dari itu Semuanya Allah tahu Dan oleh Allah telah dituliskan di kitab mubin Yaitu di lauhil mahfud Ya jadi poin ke-18 ini intinya adalah tentang ilmu Allah yang meliputi segala-galanya. Saya kira jelas masalah-masalah yang jelas sekali ya sehingga tidak perlu kita berpanjang lebar kemudian poin yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala mengatakan eh, beliau penulis mengatakan Al-Imam At-Tahawi wa qaddara lahum aqdara dia Allah menentukan takdir bagi makhluknya Nah ini beliau sudah mulai bicara nyinggung masalah takdir dan di dalam kitab ini beliau banyak bicara masalah takdir, cuman tempatnya terpisah-pisah. Banyak pembicaraan beliau. Sehingga kita jangan mengambil kesimpulan dulu sebelum kita menyelesaikan kitab ini. Pembahasannya banyak, kadang berulang-ulang tapi di tempat-tempat yang terpisah dan tiap-tiap pengulangan selalu ada faedah yang baru. Jadi kitab ini jangan diambil sepotong. Kalau hadir 20 poin saja nanti pemahamannya tambah kacau. Karena lengkap poin apa namanya kitab ini. Ini masalah takdir. Takdir telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Qamar ayat nomor 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu qadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami menciptakannya dengan qadar, dengan takdir, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada takdirnya. Tidak ada sesuatu pun yang ada tanpa takdir, ketentuan Allah. Kemudian juga Allah berfirman pula di dalam surat Al-Hijr ayat nomor 21. Wa immi syai'in illa 'indana khaza'inuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tiadalah daripada sesuatu melainkan ada pada kami perbendaharaannya. Dan kami tidaklah menurunkannya melainkan dari maklum dengan takdir yang telah diketahui. Jadi semua ini perbendaharaannya ada pada Allah dan semuanya tidak lepas dari takdir Allah yang telah diketahui oleh Allah tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah, tidak menyalahi. Ada takdir. Jadi iman kepada takdir. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 8 wa kullu syai'in 'indahu bi miqdar dan segala sesuatu itu di sisi Allah bimikdar dengan takdir, dengan ketentuan, dengan ketetapan. Tidak bertambah, tidak berkurang, semua itu sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masalah takdir ya, rapi takdirnya Allah itu. Hanya saja dalam memahami takdir ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah kita perlu hati-hati karena ada dua kelompok yang tergelincir Kelompok yang pertama mengatakan semuanya serba takdir Kita nggak bisa apa-apa, kita kayak robot Ini dikenal dengan kelompok Jabriyah Ini secara akal aja terbantah Apalagi secara syariat Kemudian yang kedua kelompok Qadariyah yang mengatakan tidak ada takdir. Dialah yang berkuasa mengatur sendiri segala-galanya. Ini juga terbantahkan menurut akal dan menurut syariat. Karena kita dalam kerajaan Allah. Kalau Allah tidak ada takdir, maka berarti Allah itu kecil. Allah itu kalah dengan kita. Kalau ahli sunnah tengah-tengah, takdir ada, tapi kita juga mempunyai kekuasaan, kemampuan, keinginan dan kita oleh Allah diberi kesempatan untuk merubah takdir itu. Nanti Insya Allah lebih masuk kita bicara banyak masalah takdir. Intinya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, takdir ini tidak perlu dibahas terlalu mendalam, percuma tidak ketemu. Kita iman aja dengan takdirnya Allah, sudah ada takdir itu, tapi kita penting berusaha maksimal. Allah memerintahkan kita untuk taat, kita taat. Allah melarang kita maksiat, kita meninggalkan maksiat. Itu aja solusinya. Karena takdir adalah merupakan rahasia Allah yang tersembunyi. Kita tidak tahu kecuali setelah terjadi. Ke depan tidak tahu, Allah a'lam. Dan iman kepada takdir ini penting. Minimal ada tiga buah yang kita dapatkan kalau kita iman kepada takdir. Buah yang pertama, kita akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mempunyai takdir. Bergantung kepada Allah, doa kepada Allah, mengharapkan Allah, tawakal kepada Allah karena Allah yang berkuasa. Tidak menggantungkan diri kita, kepandaian kita, ilmu kita dan yang lainnya. Kemudian faedah kedua yang kita dapatkan kalau iman kepada takdir. Kalau kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberhasilan, kita akan jauh daripada sifat sombong atau ujub bangga diri. Karena ketika kita sukses berhasil, maka kita meyakini ini bukan usaha saya semata. Tapi ini ada faktor takdir homo, tidak sombong. Buah yang ketiga yang kita dapatkan kalau ada musibah yang menimpa, yang tidak menyenangkan, maka kita tidak akan putus asa. Kita tenang, kita damai, kita terhibur Karena kita mengatakan ini adalah takdir Allah Kita adalah hamba Allah, apa katanya Allah Enak Iman kepada takdir itu enak Mereka-mereka yang mengingkari takdir Karena mereka punya pemahaman yang salah kepada takdir Mereka beranggapan Kalau orang Islam ini iman kepada takdir Nanti akan mengalami penurunan Males-males nanti. Nah, berarti pemahaman mereka tentang takdir salah. Pemahaman mereka tentang takdir mengikuti pemahamannya siapa? Pemahamannya siapa? Siapa? Jabriyah. Jadi mereka di benaknya ada pemahaman Jabriyah. Wah, nanti kalau iman takdir kayak gini, kan orang bisa jadi malas-malas akhirnya. Wah, kalau gitu takdir Tidak ada. Nah, kalau ahli sunnah tidak. Orang itu semakin iman kepada takdir, hidupnya semakin semangat. Semakin iman kepada takdir, semakin semangat, semakin produktif. Semangat milik saya akan saya dapat. Milik orang tidak mungkin nyeleweng ke saya. Milik saya tidak mungkin diambil orang. Berhasil, alhamdulillah, syukur. Gagal, sabar. Itu aja takdir. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah pembahasan takdir ini panjang Ini baru nyinggung sebentar Bahwa semuanya itu ada takdirnya Iman kepada takdir ini prinsip Dan termasuk rukun iman yang ke yang terakhir Yang keenam Yang mana sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala Ketika mendapat berita Tentang orang-orang yang mengingkari takdir Beliau marah besar Beliau mengatakan Lau anfaqah ahaduhum mitla uhudin dahaban ma qafilahullah hatta yu'mina fil qadar. Kalau sekiranya mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, maka tidak akan diterima oleh Allah sehingga mereka iman dulu kepada takdir, prinsip. Bahkan beliau mengatakan fa in laqitahum fa anni bariun minhum Wahum baraun minni. Kalau kamu ketemu mereka, kamu ucapkan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Jadi takdir ini prinsip. Kemudian poin yang ke-20 Qauluhu rahimahullahu taala wa dharaba lahum ajalan. Dia Allah menentukan ajal bagi makhluknya. Ini juga masalah takdir, mulai diperinci masalah ajal. Semua makhluk itu ada ajalnya, ada batas akhirnya. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat nomor 27 26 27 kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana, yang kekal Allah. Semuanya ada ajalnya. Kemudian juga di dalam surat Al-Qasas ayat nomor 88 Allah berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Semuanya binasa kecuali Allah yang tidak binasa. Bahkan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ajal itu bukan hanya kita manusia. Semuanya ada ajalnya. Sampai gelas pun di rumah kita ada ajalnya. Kalau gelas pecah, berarti sudah datang ajalnya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang dia memarahi pembantunya yang memecahkan bejana di rumahnya. Kata Rasulullah, "Enggak usah dimarahi. Karena itu ada ajalnya. Ketika pecah berarti ajalnya sudah datang, pasti pecah. Cuman kalau mecahnya sengaja, ya dimarahi. Itu enggak benar perbuatanmu. Dipecah dengan sengaja. Tapi tetap juga ajalnya. Karena kalau ajalnya belum datang walaupun sengaja dipecah dia tidak akan pecah. Betul atau tidak? Iya. Cuman dia ditegur aja, kamu salah, kamu memecahkan itu, bukan pada tempatnya, kamu dolim. Kemudian juga di dalam surat Fatir ayat nomor 11, "Wa ma yu'ammaru mim mu'ammarin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Fatir ayat 11 tentang umur. Umur orang yang panjang dan umur orang yang pendek itu semua oleh Allah telah dituliskan di Lauhil Mahfudz. Itu mudah bagi Allah. Ada umurnya panjang 100 tahun, ada umurnya pendek 50 bahkan kurang. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang ajal, enggak bisa maju, enggak bisa mundur sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 34. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak bisa memundurkan sesaat saja dan tidak pula mereka bisa memajukan. Wahai malaikat, tolong tangguhkan saya satu menit, oh, nggak bisa. Satu detik nggak bisa. Sudah datang ajalnya. Demikian pula orang bunuh diri. Kalau belum datang ajalnya nggak mati. Berapa banyak orang bunuh diri nggak mati. Ketika dia mati memang datang ajalnya, tapi tetap nggak boleh bunuh diri, dilarang perbuatan dolim jadi ini kita sudah mulai masuk kepada takdir Semuanya itu ada ajal Semuanya pasti mati Dan ini juga menunjukkan keagungan, keperkasaan, kemuliaan Dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Allah tahu ajal kita Kemudian yang terakhir pembahasan kita pada pagi hari ini Qauluhu rahimahullahu ta'ala wa lam yakhfa 'alaihi syai'un qabla an yakhluqahum wa 'alima ma hum 'amilun qabla an yakhluqahum tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya sebelum menciptakan makhluknya. Dia mengetahui apa yang bakal diperbuat makhluknya sebelum menciptakan mereka. Ini juga pengulangan yang kemarin-kemarin yang tadi-tadi. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah telah tahu tentang kita semuanya dari A sampai Z. Kemudian dan Allah juga mengetahui yang bakal kita perbuat sebelum Allah menciptakan kita. Ini bicara tentang ilmu Allah ya. Karena ilmu Allah itu menyatu dengan Allah. Semenjak adanya Allah, sudah ada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penegasan-penegasan saja. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi pertemuan kita selama ini kita masih baru membicarakan lebih banyak tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita mengimani semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Intinya itu aja. Saya kira mudah sekali ya pembahasan kita. Mungkin itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol silakan. Kalau ikhwan lewat kertas, kalau akhwat bisa lewat SMS di nomor saya 0816 429 6227. Fadhol. Pembahasannya jelas atau tidak? Jelas ya Alhamdulillah Kita hari ini bahas ada beberapa poin 6 poin Karena pendek-pendek dan saling terkait Antara satu dengan yang lainnya Fadol kalau ada yang menanyakan silakan. Setelah itu nanti kita di poin-poin berikutnya Dua-dua dan setelahnya Itu juga banyak bicara masalah takdir ya. Masalah takdir Kemudian juga nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian di poin ke-29 Kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW Akidah kita tentang Nabi Muhammad dan para Nabi Kemudian setelah itu sampai poin 33 akidah kita tentang Al-Qur'an. Itu penting sekali. Lalu 35 akidah kita tentang melihat Allah hari kiamat nanti. Dan itu insya Allah merupakan sesuatu yang baru bagi yang belum pernah mengikutinya. Fadl, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. kan tanggal 14 14 Februari hari apa namanya hari Valentine ya Valentine ini adalah merupakan budaya non muslim dan bahkan merupakan acara keagamaan non muslim maka dari itu masyarakat kita Muslim perlu diberitahu tentang masalah ini Karena tadi malam itu saya lihat di jalan-jalan Banyak laki perempuan menjual bunga Menjual bunga Padahal ini masalahnya masalah akidah, prinsip Tentang hari Valentine ini Menurut versi mereka sendiri Bukan versi kita Dan kita bukan mengada-ada di dalam ensiklopedia Katolik disebutkan ada beberapa versi yang mana semuanya itu intinya ini memperingati seorang pendeta yang bernama Saint Valentin yang terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 270 Masehi abad ketiga Masehi di kerajaan Romawi yang waktu itu rajanya adalah Raja Claudius II jadi ini adalah upacara keagamaan Nasrani, memperingati pendeta. Maka dari itu kita perlu hati-hati. Masyarakat diberitahu, keluarga anak-anak jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikut bagi bunga. Jangan ikut kirim SMS ucapan Valentin. Sama SMS dengan kartu Valentinan sama. Kalau dulu kartu beli dulu, kalau sekarang pulsa. Saya sodakoh pulsa demi Valentin. Ya. Ini masalah prinsip ya ikhwan, kita tidak usah ikut-ikutan dan masyarakat perlu diberitahu. Kemudian juga memakai pakaian warna pink dan yang lainnya. Kita mengibarkan bendera al-wala wal barak lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Tanya apakah jodoh juga termasuk takdir Yang mana telah ditetapkan sejak dahulu Misal A dengan B, b dengan D. Kalau ya, adakah dalil yang sorih mengenai ini? Ya. Betul, jodoh termasuk takdir. Karena Allah kan ilmunya itu azali. Bahkan Allah telah menakdirkan segala sesuatu, telah menuliskannya. Berapa tahun? 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. A nikah dengan B C nikah dengan D Bukan hanya itu Ahli neraka Allah sudah tahu Ahli surga Allah sudah tahu Tidak akan ditambah lagi, tidak akan dikurangi lagi Nanti kita ada pembahasan masalah itu nanti ke dalam masuk lagi, masuk sana Cuman kita belum tahu ke depan Itu gaib Dan kita diperintahkan untuk berusaha Termasuk jodoh ini takdir Cuman gaib kita tidak tahu Kita diperintahkan untuk berusaha kalau memang milik kita kena kita, kalau bukan milik kita tidak akan kena kita. Jadi jangan khawatir. Jodoh saya tidak mungkin antum ambil. Jodohnya antum tidak mungkin saya ambil. Sama dengan rezeki. Yang penting kita diperintahkan untuk usaha. Usaha. Takdir dilawan dengan takdir. Itu orang beriman. Melawan takdir dengan takdir. Ada yang bingung, bagaimana caranya Ustaz? melawan takdir dengan takdir. Contoh yang paling gampang, kita sekarang lapar. Allah menakdirkan kita lapar karena kita sedang lapar. Caranya bagaimana? Makan. Kita lawan dengan takdir. Sehingga laparnya hilang. Ini namanya melawan takdir dengan takdir. Orang haus ditakdirkan haus. Lalu dia minum, dilawan dengan takdir usaha. Lalu hausnya hilang. Antum belum nikah, tapi berdoa ya Allah berilah hamba anak ya Allah berilah hamba anak. Tidak bisa lah nikah dulu. Nikah baru doa setelah itu. Jadi begitu. Jadi memang semuanya takdir jodoh takdir cuman usaha usaha ini penting. Ikhwan usaha akhwat usaha yang penting tetap usahanya syar'i. Nanti kalau ketemu ya nyambung juga. Kalau bukan jodohnya tidak nyambung. Tidak nyambung. Dikejar-kejar malah lari. Kalau jodoh tanpa dikejar datang sendiri. Betul atau tidak? Tapi usaha. Jadi jodoh itu takdir. Kalau Allah tidak tahu jodoh, berarti Allah itu zat yang maha kecil. Tidak tahu. Jodoh saya saja tidak tahu Allah. Karena Allah maha besar, maha tahu, maha segalanya. Allah tahu juga jodoh kita. Itu menunjukkan kesempurnaan Allah, keluasan ilmu Allah. Seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan yang sudah masuk di SMS juga. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz yang saya cintai karena Allah Ahabbakal ladhi ahbabtani Ustaz saya percaya bahwa umur itu sudah ditentukan oleh Allah Ustaz yang saya sering dengar orang-orang yang bilang bahwa Foto menyebabkan umur berkurang. Apakah memang ada hubungannya Ustaz? Foto. Hubungannya apa foto dengan umur ya? Hah? Oh, jadi kalau diambil fotonya umurnya berkurang gitu. Oh, soalnya dia. Tidak ada hubungannya ya antara foto dengan takdir tidak ada hubungannya. Sama sekali tidak ada hubungannya foto dengan takdir. Yang ada itu adalah silaturahim. Orang kalau menyambung silaturahim, rezekinya lapang, umurnya panjang. Ada yang menafsirkan rezekinya barokah, umurnya barokah. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyatil rahimah. Karena takdir Allah itu ada dua Ada takdir yang mubrom Ada takdir yang mu'allak Takdir yang pasti terjadi nggak bisa berubah. Istilahnya sudah harga mati. Ada lagi takdir yang bisa berubah, ada ketergantungan. Cuman yang mana yang berubah, yang mana yang tidak berubah kita juga nggak tahu. Yang penting kita adalah usaha. Ya tadi itu melawan takdir dengan takdir. Di antaranya adalah dengan berdoa. La yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya. Ketika orang sakit sudah koma masih bisa dibantu dengan alat sehingga terus bertahan hidup, apakah ajalnya sebenarnya sudah datang sebelumnya cuma karena menggunakan alat sehingga seperti orang hidup? Jazakallahu khair. Iya. Masalah ini sebenarnya berhubungan dengan kapan seseorang itu dihukumi mati. Masalahnya di situ. Kapan seseorang dihukumi mati? Ini penting pembahasan ini. Dan para ulama ahli fikih internasional yang tergabung dalam Mujamma' Fikhil Islami telah mengadakan pembahasan masalah ini. Kapan seseorang dihukumi mati? Keputusan mereka, seseorang itu dihukumi mati apabila otaknya telah mati. Yang namanya mati adalah mati otak. Walaupun seandainya jantungnya itu masih berfungsi karena bantuan alat bantu, maka dia dihukumi telah mati karena otaknya sudah mati. Jadi kalau ada orang otaknya sudah mati, cuman jantungnya berfungsi karena alat bantu yang banyak, itu harus dilepas alat bantunya. Karena memang dia sudah mati hukumnya itu. Dilepas alat bantunya dia akan berhenti jantungnya. Berarti selama ini jantungnya berfungsi karena alat bantu. Jadi itu. Jadi seseorang itu dikatakan mati kalau otaknya mati. Lah koma itu dilihat dulu. Karena koma itu kebanyakan orang masih hidup otaknya, cuma dia nggak sadar saja. Jadi begitu. Jadi nggak usah maksa-maksakan diri. Sudah otaknya mati dilepas saja alatnya. Dan kita tidak membunuh dia, bukan bunuh orang itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz yang saya hormati Ana mau tanya Bagaimana mengenai takdir orang kafir di mana ia lahir dalam keadaan kafir non muslim lalu mati dalam keadaan kafir apakah orang tersebut hanya ditakdirkan untuk menikmati kehidupan dunia lalu mati masuk neraka begini ya ikhwan ya wa akhwatillah takdir itu adalah menunjukkan kesempurnaan Allah artinya Allah telah tahu semuanya Allah tahu semuanya jangan sampai nanti orang beralasan Allah itu kejam ada apa Allah menciptakan saya Allah menjadikan saya kafir lalu Allah masukkan saya ke neraka. Jangan jangan lihat itunya. Tidak usah nyalakan Allah. Kita nyalakan Allah kita kalah terus, percuma, tidak ada faedahnya. Yang jadi masalah sekarang, Allah akan memberikan kepada kita beberapa fasilitas. wajah ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata. Allah memberikan kepada kita telinga untuk mendengarkan. Allah memberikan kepada kita mata untuk melihat. Allah memberikan kepada kita hati untuk memahami. Sudah jelas. Kenapa nggak belajar? Kenapa tidak cari tahu? Jadi jangan nyalakan Allah. Kalau kita nyalakan Allah, kita kalah terus. Sakit semua hidup kita ini. Susah hidupnya. Paling enak solusinya itu, ini jalan telah terang benderang. Wahadainahu an-najdain. Sudah jelas. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Pilih mana? Jangan sampai seseorang milih jalan neraka lalu dia mengatakan, "Wah, Allah ini gimana sih? Saya ditakdirkan jadi ahli neraka." Nah, ini jalan ke surga kenapa tidak kamu tempuh? Kenapa kamu tidak belajar? Orang kafir menjadi ahli neraka karena mereka mengatakan qulubuna ghulf. Hati kami tertutup, tidak mau menerima kebenaran. Sudah, kami tidak mau berubah. Tertutup hati kami. Nah, buka hatinya. Pikirkan, renungkan. Karena kebenaran itu jelas seperti matahari di siang bolong. Kebenaran itu ada cahayanya. Seperti itu. Contoh yang paling gampang, contoh yang paling gampang. Dan ini sangat masuk akal dan insya Allah antum sudah hafal semuanya karena saya sering memberikan contoh ini. Ini paling konkret. Antum sekarang mau berangkat ke Surabaya. Dari sini, dari Brawijaya sini Lalu sampai di perempatan situ atau pertigaan Soekarno-Hatta, antum tanya kepada seseorang, Surabaya itu mana? Lalu orang itu bilang Surabaya itu kamu ke utara, itu Surabaya. Jangan ke selatan. Ke selatan itu adalah ke Blitar. lalu ke barat ke Batu. Kira-kira milih mana orang itu? Milih kemana dia? Milih ke utara. Karena dia tahu utara menyampaikan dia ke Surabaya. Tidak ada ceritanya sudah saya ke mana? Ke barat aja sudah biar saya tersesat. Memang Allah menakdirkan saya tersesat kok. Tidak ada. Jalan ke surga juga gitu. Ini jalan kanan ke surga. Ini jalan kiri ke neraka. Milih mana? Banyak orang yang milih ke kiri ke neraka sambil mengatakan takdir. Loh, ini sama dengan tadi, persis, tidak ada bedanya. Betul atau tidak? Masuk akal atau tidak? Sangat masuk akal, sudah jelas jalan ini. Jadi intinya takdir ini, kita nggak usah nyalakan Allah, percuma. Nyalakan Allah kita rugi, sakit semua kita, sumpah nyalakan Allah itu. Paling enak adalah kita usaha. Bagaimana saya bisa menjadi ahli syurga? Saya harus mengamalkan amalan ahli surga. Itu aja. Para sahabat ketika menanyakan masalah takdir, ya Rasulullah kalau gitu kita pasrah saja. Idan natakil, fafimal amal. Ya Rasulullah, buat apa amal? Kita pasrah aja. Kan sudah takdir. Apa kata Rasulullah? La i'malu wa kullun lima lima khuliqala. Jangan. Berbuatlah. Masing-masing orang oleh Allah dimudahkan menuju yang telah ditakdirkan untuk dia. Lalu beliau bacakan firman Allah beberapa ayat di dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta taqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Jadi yang penting kita berbuat. Jadi masalah takdir ini ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, ini berdasarkan pengalaman. Bukan pengalaman saya, pengalamannya semua orang. Kita nyalahkan Allah itu tidak memberikan solusi apapun. Nyalahkan Allah tambah rugi sendiri, sakit sendiri, sumpek sendiri dan kita pasti kalah. Karena Allah itu la alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita nggak boleh tanya, "Kenapa? Bagaimana ya Allah? Kenapa kok gini kamu ya Allah?" Nah, yang ditanya malah kita, "Kenapa kamu tidak beramal?" Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustadz mohon dengan hormat Apakah kajian akidah ini ada rekamannya Karena itu akan lebih memudahkan kita Untuk memahaminya Jazakillah ya. Wa iyak Jadi memang ada rekamannya ya Rekamannya Alhamdulillah mulai dari yang pertama dulu direkam semuanya Tapi rekamannya tidak dikeluarkan Kecuali setelah nanti selesai dah hatam baru dikeluarkan mudah-mudahan banyak faedahnya kemudian Ustadz berarti kita semua tidak akan selamat karena Allah maha halus maha teliti dan semua perbuatan akan ditanya Allah Ya, ini memang Allah maha teliti maha halus maha lembut maka kita perlu hati-hati hati-hati dan Allah nanti hari kiamat itu akan menyebutkan dosa-dosa kita semuanya Lalu Allah mengampuni dosa-dosa kita itu Kalau kita orang beriman Allah menyendiri dengan orang beriman Lalu Allah menyebutkan dosa-dosanya Ata'rifu damba kada Ata'rifu damba kada Kamu ingat gak dosa ini? Kamu tahu gak dosa itu? Dosa kita disebutkan semuanya Sampai kita merasa bakal binasa Lalu Allah mengatakan kepada kita Satar tuha alaika fid dunya Wa ana aghfiruha lakal yaum di dunia dulu dosamu aku tutupi, tidak ada orang tahu dan hari ini aku ampuni. Kita kalau mempelajari tentang Allah harus lengkap, jangan sepotong. Allah juga punya nama Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Afu, Maha Pemaaf. Al-Karim, Al-Jawad, Maha Pemurah. Lengkap sifatnya Allah. Yang penting adalah kita berusaha baik berusaha menjadi orang yang bertakwa, insyaallah Allah baik kepada kita. Kita iman dan kita syukur. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz yang kami cintai karena Allah Ahabbaka alladhi ahbabtani fi Ana mau tanya Bagaimana mengenai tukang ramal Karena terkadang banyak tukang ramal yang benar ramalannya Apakah dia bisa mencuri ilmu langit Lauhul mahfud Memang tukang ramal yang bermuamalah dengan jin Itu nanti jinnya membantu dia Mencuri pendengaran di langit Dan dia itu Kadang berbohong Kadang benar Bohongnya 99 Benarnya 1 Tapi anehnya Bohong yang 99 itu kita lupakan Benarnya yang satu kita pegang jadi begitu tukang ramal memang ada kalanya benar, ada kalanya salah. Sama dengan antum ngeramal aja kan bisa. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Betul atau enggak? ngawur aja. Nanti bulan Maret ini ada kejadian besar di Indonesia. Masukkan koran. Nanti ada kejadian besar, mau oh, terkenal lain Sakti ini, Musa ini Sakti ini. Ya. Padahal dia ngawur aja kebetulan. Jadi gitu. Karena tukang ramal itu kalau benar-benar dia tahu yang benar-benar dia sakti, dia jadi orang terkuat di muka bumi dan dia jadi orang terkaya di muka bumi. Betul atau tidak? Betul. Nah, dia membuka praktek ramalan karena dicari uang. Jadi dia tuh nggak tahu apa-apa, bohong. Cuman kebetulan aja. Ada misalnya calon apa namanya? Calon pejabat datang ke rumahnya. Saya tolong didukung, apa didukung supaya saya jadi terpilih jadi pejabat. Iya. Ngawur aja kita. Kamu jadi. Dan jadi bedulan. Wah, kita dianggap sakti nanti, mau sakti mujarab ini. Padahal kita ngawur aja. Jadi begitu. Jadi tukang ramal itu bohongnya 99, benarnya satu. Cuman anehnya bohong yang 99 kita lupakan. Benarnya kebetulan cuman satu kita pegang. Apalagi datang ke tukang ramah datang saja itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau mempercayai kafir terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz yang dirahmati Allah Amin jika kita minta sesuatu, apakah itu berarti kita menganggap Allah tidak tahu apa yang terbaik bagi untuk kita? Contoh, minta si A untuk jadi jodoh kita. Wassalam. Ya. Jadi begini ya, permintaan kita kepada Allah itu ada dua. Ada yang pasti baiknya, ada yang kita belum belum tahu apakah baik atau tidak. Kalau pasti baiknya minta. Contohnya apa? kita minta kepada Allah ampunan, pasti baik. Kita minta kepada Allah rahmat, pasti baik. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, pasti baik. Kita minta kepada Allah kesehatan, baik atau tidak? Pasti baik, sehat, kita ingin sehat. Kita minta kepada Allah rezeki yang halal, pasti baik. Jangan ragu-ragu minta. Tapi kalau sesuatu yang kita tidak tahu, baik bagi saya atau tidak, seperti ini, Ya Allah jadikan dia jodoh saya. Nah kita tidak tahu apakah baik untuk kita atau tidak. Nah kalau kita tidak tahu seperti ini maka solusinya adalah istikharah, minta dipilihkan Allah. Ya Allah, kalau dia baik bagi saya, temukan saya dengan dia ya Allah. Kalau tidak ya Allah, pilihkan yang terbaik untuk saya. Seperti itu. Karena kita tidak tahu Termasuk berdoa minta kaya ya Allah jadikanlah saya kaya raya. Itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Kita tidak tahu ke depan, jangan. Paling enak minta rezeki yang halal, pasti baik. Jadi jodoh itu cara berdoanya adalah istikharah. Kalau memang dia baik bagi saya ya Allah, temukan saya dengan dia. Kalau tidak, pilihkan untuk saya yang terbaik. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada yang mengatakan surga atau neraka sudah ditentukan Maka apa guna usaha kita Tadi telah terjawab ya Dan insya Allah jawaban untuk masalah ini Antum tunggu di poin-poin yang lainnya nanti Kita bicara takdir ini panjang lebar Kitab Aqidah Bahawiyah ini antara pembahasan yang panjang masalah takdir Cuman pembahasannya terpencar-pencar Di sini, di sana, dan yang lainnya Ya mungkin itu dulu Marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mendengarkan doa kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.